أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم 对，引领党前进，发展党的事业，发展我们的。 Bill in Delhi. Okay. I think I want. Thank you. الله صلى الله عليه وسلم أن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الساكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin jemaah الله الحمد Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semoga kita mampu mensyukurinya dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah sekalian Allah, kita akan melanjutkan uh, pengajian kita tentang asyaratus sa'ah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita sudah membahas beberapa tanda-tanda kecil hari kiamat dalam beberapa pertemuan sudah ya? pertemuan yang keberapa ini? Kenal ya? Kenal. Pertemuan yang keenam. Di pertemuan yang kelima terakhir apa yang telah terakhir sekalian tanda apa yang telah disampaikan. Ya. Ya, terakhir kemarin itu munculnya nabi-nabi palsu. Ya, itu yang terakhir. Jadi di antara tanda kecil kiamat akan muncul karena Rasulullah orang yang mengaku sebagai nabi bahkan sampai 30 orang. Ya, di zaman Rasulullah aja ada lebih kurang 8 orang. Ketika Rasulullah itu. <clears throat> Ya kita akan lanjutkan tanda-tanda yang ketujuh kalau tidak salah tanda-tanda kecil yang ketujuh yaitu meratanya keamanan di Jazirah Arab ya, meratanya situasi aman di Jazirah Arab kenapa demikian? karena zaman ketika Rasulullah SAW itu itu banyak sekali terjadi begal, rampok, ya, perampokan-perampokan. Kebiasaan orang-orang Mekah, mereka rata-rata berdagang. Ya, perdagangan mereka itu biasanya ada musim dingin, ada musim panas. Kalau musim dingin, mereka biasanya menuju ke Yaman, kalau musim panas, mereka biasanya ke Syam. Ya. Sehingga ini diabadikan oleh Allah Taala dalam surat Al-Quraisy. Liila fi Quraisyin ila bihim rihlat asyitai wassayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy mereka mengadakan perjalanan rihlah di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin mereka berdagangnya ke Yaman. Musim panas mereka berdagangnya ke Syam. Dan selama mereka berdagang itu berangkat dari Mekah, tidak pernah mereka berangkat itu sendiri. Mesti berkelompok-kelompok. Ya. Berkelompok-kelompok dalam jumlah yang besar. Karena apa? Mereka takut kalau di tengah jalan dirampok. Dan itu sudah sering terjadi. Ya. Bahkan ada beberapa kabilah yang memang terkenal tukang rampok. Ya. Salah satunya yaitu kabilah dari sukunya Zar Bani Abu Zar al gifari jadi ketika Abu Zar dia masuk Islam ya, Islam dia ke Mekah masuk Islam kemudian dia mengumumkan keislamannya dengan terang-terangan maka ketika itu orang musyrik Quraisy menghajar Abu Zar. Ya, Abu Zar dikeroyok rame-rame sampai pingsan. Ketika situasi seperti itu, ada salah satu di antara musyrikin Quraisy itu yang kenal. Kata mereka, apakah kalian tidak tahu orang yang kau siksa itu siapa? Ya kalau siksa itu salah satu ya tokohnya Bani Gifar. Kaget mereka. Bani Gifar terkenal sekarang rampok. Akhirnya mereka melepaskan Abu Zar. Nah seperti ini itulah keadaan ketika Rasulullah SAW hidup. Jadi serba tidak aman. Ya, asal pergi jauh mereka tidak berani sendiri mesti berkelompok-kelompok karena apa takut dirampok nah di Madinah di akhir ayat kehidupan ya Rasulullah meriwayatkan hadis ini ya dari jadwal Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini yang dijadikan oleh para peneliti hadis jadikan tanda-tanda kecil ya sebagai tanda-tanda kecil hari kiamat. Bahwa Rasulullah mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi. La taqumu sa'ah hatta yasiru raqiba al Iraq wa Makkah la yaqumu illa dalal tariq illa tariq. Kiamat belum akan terjadi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti seseorang itu mengadakan perjalanan ya antara Irak dan Mekah dia tidak takut kepada siapapun kecuali tersesat jalan Nah ini Nabi mengatakan jadi belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti ya, seseorang itu akan mengadakan perjalanan antara Irak dan Mekah dia tidak takut kepada siapapun kecuali satu perkara takut kalau kesasar padahal zaman Rasulullah tak pernah berani orang berjalan sendirian ya. kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Adi bin Hatim Adi bin Hatim. Wahai Adi, apakah engkau pernah melihat satu kota yang bernama Hira? Kota yang bernama Hira ini ada di Yaman. Apakah engkau pernah melihat satu kota yang bernama Hira, wahai Adi? Kata Adi bin Hatim, saya belum pernah mendengar, wahai Rasulullah. Tetapi saya belum pernah melihat, tetapi saya pernah mendengar tentang kota yang bernama Hira. Wahai Adi, kata Rasulullah, jika nanti umurmu panjang, kau akan lihat seorang wanita mengadakan perjalanan dari Hira, kemudian dia ke Mekah bertawaf keliling Ka'bah tanpa takut kepada seorang pun kecuali takutnya kepada Allah. Kata Rasulullah kalau umurmu panjang, kamu akan lihat seorang wanita berpergian seorang diri ya, dari Hira menuju ke Mekah dia bertawaf keliling Ka'bah tanpa takut kepada seorang pun kecuali takut kepada Allah. Dan ini pun telah terjadi terjadi di zaman sahabat dan juga di zaman tabiin lebih-lebih di zaman Umar bin Abdul Aziz yang tadinya kondisi ketika Rasulullah hidup seperti itu sudah terjadi. Bahkan kata peneliti hadis, peristiwa semacam ini akan kembali nanti di zamannya Imam Al-Mahdi. Gak ada begal, gak ada rampok. Aman keadaan. Ya, jadi ini hadis yang sudah terjadi. Ya, dan nanti akan terjadi lagi. Jadi itu, Jadi meluasnya, meratanya ya, keadaan aman setelah sebetulnya keadaan yang ada di zaman Rasulullah diberi dengan ketentuan, diberi dengan perampokan-perampokan. Itu telah terjadi dan akan terjadi. melimpahnya harta ya melimpahnya harta dan tidak butuhnya manusia kepada harta ya melimpahnya harta dan tidak butuhnya manusia kepada harta nah, ini oleh ulama seperti atau Ibn Hajar Asqalani ini telah terjadi di zaman sahabat ya dan di zaman tabi'in pun terjadi. Di mana ketika di zaman Rasulullah banyak sahabat-sahabat Rasulullah justru terdiri dari para muda. Ya, ketika awal-awal periode Mekah. Ya, tapi setelah selesai zaman Rasulullah zaman mulai zaman sahabat ya, lebih-lebih di zaman Rasulullah bin Khattab penaklukan demi penaklukan ini yang disebut ketulan ya, pembukaan negeri-negeri wilayah-wilayah yang dikuasai kafir di zaman sahabat itu satu persatu ditaklukkan maka salah satu buah Rasulullah dan ini menjadi pertanda akhir zaman bahwa kata Rasulullah layakin alangan zaman akan muncul satu zaman di tengah-tengah manusia. Ya tutur rojul bisadaqah bidil zahab seseorang akan berkeliling membawa emas, menawarkan emas. Sumalaya itu ya ya'uduha. Dia berkeliling membawa emas ke mana mana tetapi tidak ada satupun orang yang mau menerima emas. Kata Rasulullah. Bayangkan. Dan ini terjadi. Ya. Tanda-tandanya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah dalam perang Hunay, perang Hunay, perang Hunay, harta lemah yang berupa emas, harta rampasan perang yang berupa emas, belum yang lain, itu jumlahnya satu setengah ton. Berapa kilo satu Seribu lima ratus kilo. Kali ratus berapa kilo? Gram. Ini baru perang Hunain. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Satu setengah ton emas. Dan dari setengah satu setengah ton itu, humus 20 persennya itu milik pribadi Rasulullah. Sedangkan perang di zaman Rasulullah bukan sekali dua kali, puluhan kali. Dalam perang Hunain saja Rasulullah dapat seperlima dua puluh persen. Dari emas saja satu setengah ton. Berapa? Tetapi kemana saja uangnya Rasulullah? Kemana saja hartanya Rasulullah? Gak ada. Ya, gak lama harta di tangan Nabi itu tidak lama. Nah ini sulit memang. Kita mulai ikut sekarang sulit ya bisa. Ya. Jadi kalau sudah masuk, kalau belum kita bersetting yang kita Nah, begitu. Di zaman sahabat lebih lagi penaklukan-penaklukan itu lebih banyak. Ya. Dan lebih-lebih lagi puncaknya di zaman Khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz. Cicit daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari dinasti Bani Umayyah. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebelum jadi khalifah orangnya tulus. Karena dia menikahi anak seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Namanya Fatimah. Umar bin Abdul Aziz ini menikahi seorang anak khalifah. Ya, anaknya Abdul Malik bin Marwan. Tulus. Ya, tapi ketika akhirnya dia diangkat menjadi khalifah. Ya, perkara pertama yang disampaikan dia kepada istrinya, dia panggil istrinya, wahai istriku, kalau engkau bersedia mendampingi aku untuk berkhidmat kepada Allah SWT, untuk mengurus umat ini, ya, lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Semua perhiasan yang ada pada dirimu, kau jual. disuruh perhiasannya disuruh lelang dijual semua ya. bahkan Umar bin Abdul Aziz diberi fasilitas kendaraan dia lebih sering memilih untuk menolak tidak memakai kendaraan padahal fasilitas sudah menjadi haknya sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz ini petugas eh, amil zakat ya, kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat. Ya, mustahil. Yang ada semua orang itu jadi muzaki. Berubah status dari orang yang berhak menerima zakat karena fakir atau miskin. Di zaman Umar berubah menjadi muzaki, menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat. Ya keliling petugas ya amil zakat mencari orang yang mau nggak mau nggak ada dan ini terjadi sudah terjadi ya, jadi melimpahnya harta dan tidak butuhnya manusia pada harta kata Rasulullah sudah terjadi ya di zaman sahabat lebih-lebih di zaman tabi'in Umar bin Abdul Aziz ya. kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani akan terjadi lagi nanti di zaman Al-Mahdi. Akan terjadi lagi nanti di zaman Imam Mahdi. Nah ini sebetulnya perlu kita bicarakan. Karena antara saat kita duduk ini dengan munculnya Imam Mahdi tidak lama. Mudah-mudahan umur kita sampai dan kita bisa menyaksikan Bagaimana janji Rasulullah ya, lima fase periode saya sudah pernah sampaikan setahun yang lalu ya. Periode hadis periodisasi lima fase dari zaman Nabi sampai kembali lagi ya zaman khilafah ada min hajib nubuwah ta'amul ardu nanti akan muncul kembali khilafah yang mengikuti manhaj Nabi yang akan menerangi bumi dengan keadilan itu sudah tidak lama lagi ini akan diketahui hanya orang-orang yang mau tahu. Yang gak mau tahu ya ya maaf maaf matanya ketutup dengan tulus ya gak tahu. Dunia sedang apa? Musuh sedang bagaimana? Umat Islam di sana ya di Timur Tengah sedang berusaha untuk nggak tahu. Ya. ya. Yang penting dari tulus. Tapi anehnya orang seperti ini kadang kalau ngomong kalah pinter gitu. Wah, wow. tangannya main juga. Padahal nggak tahu apa. Bicara katanya, kata orang saya dengar. Nah, kalau kita ini kita ini bukan kata orang, punya dalil, ya, punya dalil, ya, punya argumentasi dan bisa dicocokkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Jadi yang tadi pertama meluasnya keamanan. Yang ketujuh, yang kedelapan melimpahnya harta sehingga tidak butuhnya manusia kepada harta. Kemudian yang kesembilan yaitu adanya kenyataan mengikuti cara hidup pola hidup orang-orang terdahulu ya mengikuti cara hidup atau pola hidup orang-orang terdahulu. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih. Ya, Rasulullah لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبر ذراعا وذراع حتى لو دخلوا حجر الدار تبعتموهم Nanti kata Rasulullah SAW pada satu hari, kalian itu akan mengikuti kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehatta demi sehatta sampai-sampai mereka masuk kepada dia kamu akan mengikutinya sehingga sahabat bertanya Ya Rasulullah al-Yahud dan apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani kata Rasulullah sama siapa lagi kalau bukan mereka ya. jadi Hadis ini Nabi mengatakan nanti kalian umat Islam itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi adanya agama Islam ini lebih dahulu adanya yang berbeda. Islam. Ya orang sebelum kalian dijelaskan oleh Allah, ya mereka yang berbeda terserah. Nah, prediksi Nabi, nanti kalian akan mengikuti kebiasaan mereka sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai mereka untuk berutang dia biawak akan mengikuti. Maksudnya apa? Perlahan tapi pasti. Pelan tapi pasti kamu akan ikuti tingkah laku mereka. Sudahkah terjadi itu zamannya? Sudah. Inilah zamannya. Ya, di dalam umat Islam hari ini tidak ada yang namanya Islam ya kepribadian Islam. Jarang orang Islam merasa bangga sebagai Muslim. Jarang. Yang ada kata malu. Coba lihat anak muda sekarang. Ayo kita ke masjid dengan sedikit. Eh, tidak ada khawatir diambil. Ayo pakai jilbab. Tutup Allah itu Baik, ya, dia gue. Ya, saya itu allah lagi umi lagi umi kan dicinta umi umi. Padahal umi saatnya ibu. Dia nggak mau dipakai umi, pakai aman. Pakai jilbab ke umi umi, tapi jilbab itu kewajiban. Tapi ibu-ibu kita sekarang, gadis-gadis kita, bukan gadis gadis ya, yang tua-tua pun nggak mau ya dijelaskan hukumnya jilbab. Ya. Hanya mereka dengan cara menanggung-nanggung suci rokok ya Ustaz. Kalau yang diwakil berangkat, atau atau utari ganas, tapi dia ya, ya memang neraka itu asli. Ya, tanah katanya. Ada yang lebih gila lagi, Seorang yang predikatnya Ustaz Kabir, ahli tafsir. Tidak tersebut namanya, kita tahu. Jilbab gak wajib katanya. Jilbab gak wajib. Hanya karena anaknya gak mau jilbab, barangkali dia mengatakan jilbab gak Anaknya gak jilbaban. عرب نبي حبيب تبعي تنادي بعدي تنادي تبعك انت gambaran sujud. Anaknya menjadi ancam dari Rasulullah. Ya. Beramal atau Fatimah, aku tidak bisa membantu di hadapan Allah. Kalau kamu tidak beramal, nah, akhirnya. Nah, ini cucu-cucu sudah cucu dari mana? Mengharapkan syafaat lagi, nggak mau mengikuti sunnah. Nggak berjibat. Ya. Nah keadaan yang digambarkan Rasulullah akan mengikuti mereka perlahan pasti. Mulai dari pakaian, cara bergaul, cara hidup, anak muda dan halo Mek malah sekarang katanya ada salam gaya baru kalau belum begini sekarang kan ini ya coba ya, lihat ya. salamnya saja berinci kan betul gitu. nah itu mengikuti pola hidup mereka pelan tapi pasti gitu. Mulai pakaian, cara bergaul, ya. Adat istiadat, cara mengatur rumah tangga sampai cara mengatur negara, mengikuti mereka. Nah, bagus bagus, ya, diberi oleh bapak ya. Quran di Nuruddin Nurdin, ya, Muhammad diganti dengan Michael Tobias ada lagi yang namanya Dewa ada lagi yang namanya Iron Iron itu besi artinya Sukses yang perempuan mulai ini bagus-bagus diganti Nancy diganti Khadijah diganti Khadijah. Ada penyiasat. Namanya Khadijah. Supaya keren bukan jadi Khadijah. Khadijah. Siapa sih kan? Siapa Siti Maria. Diganti Maria. Ya. Belum lagi penampilan. Ya. Yang lagi memanjangkan rambut. Yang perempuan mendekat rambut. Tapi aneh-aneh. Sampai ini dua. Enggak ya, cukup di kuping gitu. Tersisahin. Ya benar ini terjadi. Siapa yang ditiru? Ya orang yang nyembah sapi itu yang ditiru. Ya. Orang kafir Kristen orang nyembah sapi itu yang ditiru. Tak bagus bagus mulus. Wah. Ya lihat upek sepuluh tulang. Gains and Roses, itu tato, kita pakai tato. Badannya dicoret-coret. Ya. Ada yang gambar kecoa, gambar dekil, ya. yang coret-coret. Semua itu diperlihatkan bagi dipensi di dalam. Kalau jika dibuka, tidak ada yang dikasih yang besar. Tangganya, yang berbuat tidak kalah gila. Bajunya sudah di atas bokeh berkah, bokehnya di atas. Roknya di atas lutut. Bahkan orang begitu kalau melihat orang orang terjebak tertawa ya. Kalau melihat orang kecengkol kayak saya di belakang, ya pakai celana dan mereka menjorkan. Suara pendek sudah benar dengan apa yang dipegang. Padahal tahsur, syahid, foto. Gak paham Islam gimana dia bisa tahu bahwa dengar yang baik. Ya. Tapi merasa benar dengan keluarga. Orang kafir hina. Di zaman Nabi, di zaman Nabi hina. Kata Rasulullah, kalau kamu berjumpa orang kafir di pinggir jalan, Faidah lakitum ahadul ahadul ahadukum barik Fatur hati hati. Kalau kamu berjumpa papasan di jalan kepada mereka katakan, pepet, suruh dia yang minggir, jangan kamu yang minggir. Ini nabi kita, nabi kita. Ya. Di zaman Umar bin Khattab dalam rangka melaksanakan ayat atau taubah 29 ya tentang kewajiban orang kafir yang disuruh perangi oleh tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, hari akhirat dan tidak berdin dengan din yang benar hatta yu'tul jizyah ta'aliyanin wa musagir sampai mereka membayar jizya dengan tangannya sendiri dalam keadaan tertunduk dalam keadaan zina maksudnya bayar pajak itu kepada pemerintah Islam ayat ini Allah mengatakan dalam keadaan zina bukan dia bawa pajak bangga-bangga ini bukan dia harus tunduk-tunduk dalam keadaan zina Allah yang buat aturan ini dan itu diamalkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ya ketika di zaman tua negeri-negeri yang sudah ditaklukkan ya wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan oleh Umar itu Umar menyuruh kepada amir-amirnya membuat peraturan yang terkenal dengan Risalah Umaria. ya dengan baik-baik Risalah Umaria. Umar membuat aturan yang harus dipatuhi oleh siapa? oleh orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, yaitu ahli sini. Apa peraturan itu? Banyak, ada hampir 30. Ada hampir 30 peraturan. Di antaranya apa? Orang Kristen, ya, orang Yahudi. Kalau ada orang Islam safar dan luar kota, nggak ada tempat inap gerejanya harus dibuka. jadikan tempat inap. Orang Islam jalan, Mau duduk, mereka tidak duduk, mereka harus bangun. Orang kafir tidak boleh memperlihatkan senjata di hadapan orang Islam. Tidak boleh menyalakan lonceng gereja besar-besar. Ya. Mereka tidak boleh menaiki onta atau berkuda dengan pelana, pakai pelana tidak boleh. Ya. Orang kafir punya jalan sendiri, paling pinggir itu jalan seorang kafir. Sampai-sampai orang kafir, dia tidak boleh meniru cara bersisirnya orang Islam, meniru pakaian orang Islam, meniru terawahnya orang Islam, Tidak boleh. Antum bisa buka di dalam kafir, periksa atau pada 9, Kerja akan ketemu di salah satu ini. Ini sir nggak boleh sama. Pakaian nggak boleh niru orang Islam. Sampai terompah nggak boleh sama. Untuk apa? Menghinakan orang kafir. Sekarang terbalik. Orang kafir tidak memaksa kita. Dengan sukarela kita mengikuti orang kafir. Dengan sukarela, senang hati, bangga lagi. Bahlul bin Bahlul. Bangga lagi. ya dan benar apa yang dikatakan Rasulullah ya sedapat demi sedapat seharta demi seharta kamu akan ikuti sampai mereka masuk ke kebiawak, kamu ikuti tapi tunggu luar biasa. jadi hari ini maaf maaf ya dari hal yang terkesan ringan sampai nama pun sekarang sudah orang lebih senang pakai nama-nama pakaian orang lebih memilih pakaian orang kafir. Cara hidup, cara berjauh, termasuk tradisi-tradisi, tradisi bid'ah, berapa, tradisi ulang tahun. Ya, ulang tahun, apalagi anak pejabat, ulang tahun. Hadiahnya apa? Mobil merah. Ya, lihat TV-TV, hadiahnya mobil merah yang emang kan? Ulang tahun, nanti kue, tar, segede riba tahun. Kalau dulu di kampung saya dulu, Alhamdulillah kita kecil-kecil di titik untuk tidak suka, nggak boleh oleh orang tua. Cuma kita tahu namanya sebagai kiri kanan, silakan melaksanakan itu ya. Kita mesti tahu juga. Tapi kita nggak pernah melakukan ulang tahun. Ulang tahun tiba Kalau Kalau puluh saat itu lilinnya 20 ditiup. Kemudian tepuk-tepuk tangan. Happy orang kafir belajar. Hari ini, ya Nur Hayati juga umurnya 20 tahun. Maka kita rayakan hari ulang tahunnya. Ayo pilih 20. Kafir ada Nasrania, ada itu Majusi dan Nasrani yang punya adat itu. Orang Nasrani merayakan sesuatu kegembiraan itu dilambangkan dengan api. Orang Majusi juga seperti itu. Termasuk tradisi kembang api itu. Saya beritahu aja mau terima pun dan terima dosa sendiri. Tradisi kembang-kembang api ini tradisinya mereka itu. Nah, sekarang di Pohon-pohon tiup lilin Nah, kalau kebiasaan seperti ini dari muda sampai tua dilakukan kan repot. Sudah tua umur 90 tahun, pipi tempot kapal sudah sudah tulis, giginya sudah goyang, tiup lilin sembilan giginya terbang. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah terbukti benar mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian al-yahud wa nasara telah kita lihat pada hari ini maka pesan saya untuk saya dan keluarga harus diselisihi jangan mengikuti mereka mereka itu di zaman Nabi oleh Allah dan Rasulnya mestinya disimpan di sini di telapak kaki di sini mestinya bukan ditunjuk telapak kaki jangan terbalik ya jangan terbalik syaitan sedikit ya. Ya, terus ya. Satu lagi, ya, yang keberapa? Sepuluh. Ya, yang sepuluh. Yang ke sepuluh, nyalanya api yang besar. Ya, ada kebakaran besar. Api yang akan menerangi unta-unta di daerah ya. api ya yang besar yang akan menerangi unta-unta di daerah Muslim. Dijelaskan ya oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ya, eh oleh Imam Ibnu Kasir. Ternyata ini kejadiannya terjadi di zaman Imam Ibnu Katsir dan juga terjadi di zaman Imam Nawawi. Mereka satu zaman api yang akan menerangi leher-leher unta di daerah Busro Ceritanya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, terjadi kebakaran yang dahsyat di timur kota Madinah. Itu api tinggi, panjang, tinggi dan lebar-lebarnya api itu diperkirakan 4 mil. Ya. Itu terjadi di timur kota Madinah. Dan kilatan api itu bisa dilihat, eh, kilatan api itu dia sampai di Mekah. Ya, sampai di satu kota ya yang bernama Busra pun yang agak jauh dari Mekah, masih wilayah Mekah. Bisa terlihat itu dahsyatnya api. Mekah Madinah berapa kilo? Bagi Mekah Madinah berapa kilo? Kira-kira. Ya, kalau kayak mobil berapa jam? Kerjau. Ya. 400 kilo. Ya. 400 kilo berjam. Ya, kalau misalnya jalannya cuma lebar. Ya. Dan tidak ada lagi kamu misalnya 100 ke atas begitu kata orang lain. Ya. Api yang dahsyat terjadi kebakaran dahsyat di wilayah timur kota Madinah bisa dilihat sampai ke kota Kusro yang ada di Mekah. Ya. Itu terjadi di zaman Imam Ibnu Katsir di tahun 654 Hijriah. Dan itu juga dibenarkan oleh Imam Nawawi. Peristiwa itu terjadi di zaman kami. Ada kebakaran mendadak, ya. Ah, sehingga dalam tafsir hadis itu api ya yang akan menerangi dengan seekor onta di Rasulullah. Saking dahsyatnya api itu besarnya onta-onta yang ada di Mekah itu bisa terlihat. Itu maksudnya. Dulu kan tidak ada lampu. onta ya. Onta-onta itu bisa terlihat jelas. Api yang akan menerangi dengan leher onta di daerah Rasulullah telah terjadi di tahun 1954. itu dijelaskan ya oleh beberapa ulama dalam tafsirnya dua hadis Imam Bukhari dan Imam Nawawi telah terjadi tahun 600 Imam Nawawi Hijriah. Ya. Termasuk muslimin Semoga sekalian Allah Kalau kita sudah tanggung ya, Soalnya kita akan tanggung lagi Kalau diingatkan kalau lupa Tanda yang keberapa dari terakhir Yang ke-10 Masih banyak Ya, ini pertemuan yang keberapa? Nah, nggak cukup sepuluh tadi. Ya, masih banyak. Ya, itu aja. Ya, supaya nggak lupa. Ya. Nanti tolong diingatkan. Kita akhir dulu pengajian kita itu. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.